Makanya aku lalu nggak dijak ngerasani dukun rapati wani. Gara-gara gini ku, piye-piye awal-awali wong rohno nabi, ku ya baru kayak dukun. Gak baru kayak nopo dukun. Meskipun kita tahu dulu dukun itu punya akses ke langit, sekarang enggak. Tapi tetap sebagian itu ya benar. Sampai sekarang pun sebagian itu ya ya benar. Wong panjang pangeran juga, sing fasik ya kadang duwe ilmu ek, sing wong saleh gak ada ilmu nopo ek, hmm, bodoh-bodoh. Mungkin pangeran nggih ngoten niku, asal ijek ning dunia itu sama kemungkinannya. Nabi Musa ya sekti tenan, tapi jenenge Bal'am yo sekti tenan. Pangeran profesional. Bal'am itu yo gendo tenan, wong alim tapi gendo. Angger disuap gelem. Disuap kon maksudno Nabi Musa. Dipasutno Nabi Musa bingung ning ora roti 40 tahun. Pangeran, sesuk Nabi Musa curiga, ya Allah kula nu kekasih jenengan kok bingung 40 tahun gara-gara sinten. -gara Jawabnya pangeran. Mergo di dipasutno mbek Isful Adzam. Sing maksudnya sinten Balam dari pangeran. Lah kok mandi? lu aku janji sih ngaku asma adem tetap mandi senajan no korbane gue <laughs> pangeran profesional. Fir'aun nganti betah ramangan mergo ini dua asma is bismillah. Memang sama Fir'aun gak ada asma dua. Nah hizib boten tapi asma gak ada ya, Ya pangeran profesional. Akhirnya Nabi Musa duka. Atas nama kula kekasih jenengan Bel amat pate ini nak ramelet orang gawa iman. Akhirnya dituruti pengiran Bel amat ini buat iman. Aja jajal wong kafir-kafir, wong jaduk-jaduk sing ora tau salat. Tirakat atau sakmi kita teng India, jaduk-jaduk tenan, padahal mek mboten salat. Kok ya tirakat. Sing santri maca hizib ya jaduk tenan. Lah sing wong abangan ju tirakat mbek sing santri mungan mangan yo yo kalah tenan pengiran profesional agar sing tirakat ya lebih mandi timbang sing boten tirakat. dia ya, semua sunnah ya, pengiran Mau apa sampe? Wong pangerane wong akeh. Nak bener ya bener sing soleh, nak bener ya bener sing soleh. Ya seperti itu. Lalu kalau nganti saat ini buat tempat wani nak komentari dukun orang mendesak gitu tuh dukun. Apa dukun iso bener guys? Ya iso bener iso salah. Orang jelas jawabannya. Ya kok podo kiai iso bener itu salah. Nah, pas tepaan perintah Allah ya bener, nak ora ya salah. Karena kita ini menghadapi sekian cerita Quran di mana ramalan-ramalan para dukun itu bener. Paham ya ramalan para dukun itu apa? Bener. Pertama Hiroklu ngerti nak nabi akhir zaman yang sampean nipi ana wong sunat lungguh ning langit. Terus takok kancane Hazza hazza itu ahli nujum. Iku makna nabi. Somben sing mimpin sing noko wae. iku wong sing sunat. Didelok sak donya sing sunat. Ternyata sing diadat sunat wong Arab. Mergo wong Arab di sisa-sisa sunnahe Nabi sinten Ibrahim. Ono oh, ngono Nabi wong Arab. digolek, digolek, itu gunjingan krungu wong Medina, wong Ansor. Wis akhire krungu ana bayi sing jenenge Muhammad yang mulai cilik wis aneh. Wes diburu apa dibunuh oleh umur sangang tahun, rolas tahun wes diburu apa dibunuh. Abu Talib ngerti ini ya lewat pendeta Bukhair, orang lewat orang NU atau Muhammadiyah, nah, orang sama. Nah, aneh itu. Yus ya, ngono kersane pengirana apa apa gitu. Kita harus mau nompo. Sampai ini dalile maulid ya cek nganggu dalil Abu Lahab. Sama delok teng kitab-kitab sing nyunat nyunatno maulid. Kitab isin e mawon, mulai Sayyid Muhammad Habib Zain Kulau Wajah, sedanten termasuk sarai kita burda bagul ikhtifal bi maulidin nabi Abu Lahab nak senen siksane diringat nomor go pas lahirin nabi dia seneng merdekano Suwaibah al aslam akhirnya ulama nak wong kafir ya hormat lahirin nabi diringano siksane pemenang wong Islam tapi hormat lah kemudian hormat itu wong nafsiri macam-macam saya mau balik, kudu pengajian ngundang ngaku nak orang orang mau lihat. Itu saya mulai subjektif, itu saya mulai Nah cara aku ya orang ngono, ciri khas hormat iku urun, ora diuruni, urun dhewe hormat. Kupin hormat kok wong penurunan apa nurunan sing pidato terus sing semula semulai. Lah iku dekne batin niku mboten jelas niku. Jadi cara terserah caranya masing-masing, sementing no nak sen. Nak cara subjektif, ya cara iku subjektif. Orang punya caranya sendiri-sendiri. Ya wonten macam-macam, tapi apapun itu Sidgo Jalil gini, ya gue ya masuk akal. Mas pipi lahirin Nabi wa alamat apik Masuk ora disambut. Ngaji Nabi tapi ya lucu, kayak wong hebat lah ya lucu. Nanti cerita ngeten niku lo paling tak kenang tenan. nah, Nabi niku cerdas tenan. Jadi sahabat-sahabat itu gak pernah terlintas. Ini hadis sahih tentang ini Bukhari tentang bab ilil, dalailil dalailil mukjizat ke dalailin nubuwah. Nabi nanti kuyarnya tentang mbek para sahabat. Kowe ora mikir kena apa-apa aku Muhammad kan sinten Sayyidah Aminah kan untuk ilham wasamihi idza wada'tihi Muhammad kan di annahu satu Muhammad Muhammad maknane wong sing di puji jare Nabi Hei sahabatku, kowe roh sebabe Allah milih nabi jeneng Muhammad. <coughs> nopo ya Rasulullah? Ben wong kafir bingung. Lah kok saged bingung? Yal anu namudam maman wa yastamu manumban wa namudam maman wa ana Muhammad. Kau Abu Jahal CS bukan kan be Muhammad. Muhammad pembohong, Muhammad penipu. Padahal kalau mereka kan orang Arab, ngerti anaknya Muhammad orang yang dipuji. Jadi nak nyelok bingung. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal, aku nyelok Muhammad bingung. Hei orang yang terpuji, kamu itu bohong kan paradok kabe. Jadi jari jari kaji Nabi delok oleh Allah sayangnya aku, gawe jenenge bingung nopo wong kafir. Jadi Abu Jahal, hei orang terpuji, kamu bohong. Kan aneh, kata-kata itu urutannya kan aneh. Hei orang terpuji, kamu bohong. Hei orang terpuji, kamu tuh tidak bisa dipercaya. Kan aneh kan? mana jadi kaji Nabi, kue roh kena apa aku dipilih no jenenge Muhammad. Mereka beruang kafiriku. Fahmi. Dia Paham ya? ya, ya ulama, jadi pilihan jeneng Muhammad gak main-main. Ya akhirnya bingung. tetap ya Muhammad. Kue goroh ya orang yang terpuji kan bingung kan? Jadi semuanya harus didesain sedemikian rupa oleh pangeran. Dan Nabi pada dalam posisi sempurna. Mana kalau nanti saya kira ikhlas musofa jenis musofa ya perkoroni itu. Misalnya aku ngamuk sofa santri elek kan tak diterjemahkan. Hei wong pilihan kue elek kan aneh kan. Lalu kalau cek gak terima perkara itu. Nah sampean ndak sepaham saya jadi terima ya itu melukai perasaan kulo. Tapi ya keben pangeran Rahman ya serapopo. Tapi itu masalah. Ya tapi rapopo, mohon boten napa-napa. Sama oh, akhir boten napa-napa. Masa ada anak jenakno sing liya lah, sing opo dia lengi-lengi kita memang dalam Islam itu harus belajar banyak. Kalau kalau nanti sinau tentang Fathul Bari kita itu Jangan terus darani pepes coro syariat dukun gak oleh dipercaya. Terus kue darani semua omongan dukun salah. Itu beratnya nanti kalau kamu melacak sejarah kesulitan. Bagaimanapun ada gosip-gosip tertentu. Pertama si bulir non itu dukun. Dan sebagian juga benar. Nyatanya benar. Meskipun kita tidak wajib membenarkan, tidak wajib menyalahkan. Mulane zaman Nabi Sugeng nak ngedikan nak ono Bani Israel cerita ya la tusaddiquhum wa bibuhum. Kamu jangan bilang tidak ya jangan bilang iya. Kemudian ini tidak kok nang bener. Kamu iya kok nang oh, salah. Jadi kadang-kadang dia harus ngambil sikap ya, seperti itu. Mana bener Imam Malik. Nah, ono wong alim ngomong bar Nora wis kowe kono yo ya lanang kowe yo ya Kadang-kadang seperti itu. Misalnya wong soleh jenis Mustafa, kupet Wong kok kuliah ning Amerika, wong kok kuliah ning wong kafir, wong kok kuliah ning Australia, udah daerah wong kafir. Nak katut kafir dia, Ya mesti cara pandang dia seperti itu. faham ya? Dan itu nyata sebagian kiai mau anak sekolah ning Amerika ning Australia. Ono kiai sing wawasane luas, kue seneng nak bumi ini Allah ning Amerika rano sing sujud. Kue seneng nak bumi ini Allah ning Australia rano sing sujud. penonong Islam neng kau ben bumi ini Allah ketuman, menang. Mulane wong alim sekali beda pandangan, padha masuk akal. E.